بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari hadis Al-Miqdam radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma mala ibnu adam bi'aan syarran min batnih. akhrajahu tirmidzi وحسنه Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu ala wasallam Kullu bani Adam khatta'un Wa khairul khatta'in at-tawwabun Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu bani Adam khatta'un Setiap anak Adam itu Terjatuh ke dalam kesalahan Terjatuh ke dalam dosa Wa khairul khatta'in At-tawwabun Dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan Dan dosa adalah orang yang bertaubat Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibnu Majah alaihi warahmatullah dan sanadnya kuat. Apa saja faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis di atas? Kita langsung baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Qala syarih rahimahullahu taala ma yu'khadhu minal hadis Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas Hadis yang pendek Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in tawabun Setiap anak Adam terjatuh ke dalam dosa dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah yang bertaubat. Alula, faedah yang pertama Al-hadithu dalilun ala annahu la yakhlu minal khati'ati insanun. Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari yang namanya dosa. Lima jubila alaihi minad dha'f Karena tabiat manusia itu lemah. Wa adamul inqiyad limaulah. Dan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala fi fi'li ma da'ahu ilai dalam mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepadanya wa tarki ma anhu dan dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang manusia tidak terluput dari terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa mesti manusia terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Manusia tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan dan dosa. Mereka mesti akan terjatuh ke dalamnya. Karena lemahnya sifat manusia Innal insana khuliqa halu'a Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a Suka berkeluh kesah Innal insana li rabbihi lakanud Dan seterusnya Manusia tidak aman dan tidak luput dari terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Mesti terjatuh ke dalamnya. Walakinnahu ta'ala bilutfihi fataha babat taubati li'ibadih. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya. Allah membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Wa akhbaru anna khairal khatta'ina humut tawwabun. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasannya sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Al-mukfiruna litaubah yang banyak bertaubat. Wal musari'una ilaiha kullama waqa'u fil khati'ah dan bersegera untuk bertaubat setiap kali terjatuh ke dalam dosa atau kesalahan tersebut. Ini adalah sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan yang segera bertaubat setiap kali terjatuh ke dalamnya. Bahkan dalam suatu hadis, laulam tudnibu la zahab la bikum. Ya. Laulam tudnibu la adhaballahu bikum. Ya. Jika kalian tidak berdosa, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan nah menghilangkan kalian memusnahkan kalian kemudian Allah mengganti dengan orang-orang yang nah dia berbuat kesalahan kemudian dia bertaubat nah, artinya manusia mesti terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan dan ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan juga ini hikmah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tawwab yang Maha menerima taubat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafur ya. yang mengampuni dosa hamba-hambanya. Ini semua menunjukkan bahwasanya manusia layakhlu minal khati'ah. Tidak luput dari yang namanya dosa. Hanya saja Naam Orang yang terbaik Atau sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa Adalah yang segera bertaubat Maka segeralah bertaubat ketika seseorang terjatuh ke dalamnya Tidak menunda-nundanya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat Jika taubat, taubat tersebut memenuhi syarat-syaratnya ya. Dia menyesali Atau dia berhenti dari kesalahan atau perbuatan dosa tersebut Ketika itu juga ya, berhenti Kemudian dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kemudian dia menyesali apa yang sudah dia lakukan, mesti ini harus disesali. Kemudian jika dosa tersebut terkait dengan hak orang lain maka dia meminta halal atau dia menunaikannya apa yang dia telah ambil dari temannya misalkan dia kembalikan atau dia meminta halal nah ini syarat-syarat diterimanya taubat kemudian taubat tersebut masih pada waktunya yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa di tenggorokan. Nah. Inna Allah yaqbalu taubatul 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari arah barat. Ini syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian cepatlah kalian ya, untuk meraih magfirah ampunan dari Rabb kalian yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard dan bersegeralah untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik ini faedah yang pertama. Asania, faedah yang kedua, Az-zunubu isman kabair wa sagair Dosa itu ada dua macam. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Fa'amma sagair Adapun dosa-dosa kecil Fa innal a'mala salihata tukaffiruha biiznillah. Maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan amalan-amalan yang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu akan bisa dihapus, digugurkan ya oleh amalan-amalan soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Minas salawatil khams seperti salat lima waktu. Wa mutaba'atil haji wal umrah. Berturut-turut melakukan haji dan umrah. Wasiyami ramadan wa qiyami melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan sholat malam di malam-malam Ramadan. Wasomi yaumi Arafah dan juga puasa di hari Arafah. Wa yaumi Asyura dan puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Wa ghairi dzalik dan yang selainnya dari amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Dosa-dosa kecil sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang hal ini. As-salawatul khams wal jum'a ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza istunibatil kabair. Salat yang lima waktu dari salat yang satu ke salat yang berikutnya dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, ya, jika dia mengamalkan amalan-amalan yang mulia ini, maka akan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan di antara kedua waktu tersebut. Ya. Nah, Demikian pula amalan wudhu, ya. Nah, akan bisa menggugurkan dosa-dosa. Demikian pula berwudhu dari rumah menuju ke masjid, melangkahkan kakinya dengan berjalan kaki, maka langkah-langkahnya akan menggugurkan dosa dan menaikkan derajat ya. dan banyak amalan-amalan yang lain. Nah. Puasa di bulan Ramadan Salat malam Man qama lailatul qadri Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di malam-malam Ramadan Karena keimanan dan karena mengharapkan pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya Itu dosa-dosa kecil Puasa di hari Arafah juga demikian ya. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah Maka beliau mengatakan akan bisa menggugurkan dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Nah. Demikian pula puasa di hari Ashura juga demikian bisa menggugurkan dosa-dosa kecil ya. dan amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan soleh ya, itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Demikian pula hadir di majelis ilmu. Ya. Termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ya. Nah, tentang malaikat sayyarah ya. Malaikat yang tugasnya berkeliling nah, di atas muka bumi ini mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian setelah mendapatkan majelis ilmu atau majelis zikrullah ya, malaikat akan ikut bergabung ya. Kemudian setelah selesai atau bubar majelis tersebut malaikat akan naam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melapor ya. Dan di antara yang disebutkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ada di majelis itu naam meminta untuk dilindungi dari siksa dan azab Kemudian di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya qad ghafartu lahum ya. aku telah mengampuni mereka semuanya ya. fa innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak akan merugi orang-orang yang bergabung dengannya nah bermajelis dengannya ada penyebutan maghfirah, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bagi orang-orang yang hadir di majelis zikir, majelis al-ilm, ya, majelis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah, diagungkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Apa lagi? Hah? sodakah? ya. Nah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma ma'un nar. Ya. Sedekah akan bisa menggugurkan dosa seperti air yang bisa eh, seperti enam api yang akan dipadamkan oleh air. Nah, atau seperti air yang akan bisa memadamkan api. Nah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak amalan-amalan yang lain. Kamakola ta'ala Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at." Nah, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapuskan sayyiat. Dosa dan kesalahan. Nah, ini jelas dalilnya, landasannya asasnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala innal hasanat yudhibna sayiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan dosa-dosa maka perbanyaklah hasanat ya perbanyaklah hasanat la siyama apalagi kita ini banyak terjatuh ke dalam dosa kesalahan banyak berbuat kemaksiatan ya. Baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan ya. Maksiat tangan dan seterusnya. Maka jangan sampai naam kemaksiatan dan dosa yang banyak kita lakukan ini kemudian kita malas ya, untuk melakukan dan mengerjakan amal soleh. Ya. Selalu di belakang ya, dalam hal amal soleh, ya. dalam hal kebaikan, hasanat. Ya. Padahal dosa-dosanya banyak. Ya. Nah, maka pandai-pandai seseorang. Nah, untuk bisa istiqomah, serius dan terus menerus dalam melakukan hasanat ya. atau memperbanyak hasanat ya. dan menjadi yang terdepan dalam bab ini. Ya. Apalagi kita tahu bahwasanya sangat banyak dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Maka perbanyak perbuatan baik. Perbanyak perbuatan baik. Ada seruan ini segera. Oh, ada donasi majalah gratis atau tebar majalah. Nah, segera. Oh, ada donasi masjid. Ya. Segera. Oh, ada donasi ini kajian ilmiah misalkan. Segera. Ya. Oh, ada ini undangan kerja bakti misalkan. Segera. Ya. Oh, ini nah ada si fulan misalkan butuh bantuan ya sakit parah misalnya juga segera dalam bab bab kebaikan hasanat hendaknya seseorang bersegera karena ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa Kemudian ini sagair. Dosa-dosa kecil. Wa amal kabair pun dosa-dosa besar fala yukaffiruha illa taubatun nasuh. Maka tidak gugur, tidak bisa dihapus dosa besar itu kecuali dengan taubah an-nasuh kecuali dengan taubat nasuha. Taubat yang benar, taubat yang jujur. Ya. Bagaimana taubat yang nasuh, yang jujur? Al-mustamilatu 'alal iqla'i 'anil ma'siyati fil hal. Yaitu taubat yang mencakup atau mengandung eh, al-iqla'. Berhenti dari kemaksiatan filhal ketika itu juga. Ini syarat yang pertama. Taubat naswa adalah taubat yang mengandung syarat-syarat berikut yang akan disebutkan oleh Syekh. Yang pertama al-iqla' anil ma'siyah filhal. Berhenti dari kemaksiatan di waktu itu juga ketika bertaubat. Wal azmi alla ya'ud. Yang kedua, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya ada tekad kuat. Ya. Kalau masih ada keinginan untuk mengulangi ya bukan taubat nasuha. Harus tekad kuat untuk tidak mengulangi. Wan nadami ala Kemudian yang ketiga menyesali apa yang sudah berlalu, disesali. Jangan malah bangga dengan apa yang telah berlalu oh dulu saya kepala preman ya. bangga lah jangan Taib menyesali apa sudah berlalu nah, jika dia bertobat ini syarat-syarat taubat tambah lagi syaratnya wa inkanat madlamatan jika Dosa itu adalah berupa kezaliman li makhluk kepada makhluk yang lain. Fal baro'atu minha bi ada'in aw istihlalin. Maka na'am berlepaslah dari kezaliman itu bisa dengan ada, bisa dengan kita mengembalikan hak orang tersebut ya, atau membayarnya istihlal atau kalau tidak bisa membayarnya atau mengembalikannya maka dengan istihlal meminta maaf dan meminta dihalalkan. Au atau dengan cara yang lain. Agar dia bisa terlepas dari naam kezaliman terhadap makhluk yang lain. Naam. <clears throat> Ini diantara syarat-syarat taubat Ditambah lagi tadi apa? Syarat waktu ya. Waktunya Hendaknya sebelum nyawa ditenggorokan Dan sebelum Matahari terbit dari arah barat Ini dua jenis dosa. Al-kabair was-saghair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Al-thalithah, Faidah yang ketiga. was Wasaghairul Zunub la sabila ila hasriha wa addiha. Dan dosa-dosa kecil ya, itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Apa artinya? Banyak jenisnya. Dosa-dosa kecil itu banyak sekali. La sabila ila hasriha. Tidak ada jalan untuk menghitungnya atau membilangnya. Saking banyaknya dosa-dosa kecil, bentuk dan jenisnya. Wa amal kabair, adapun dosa-dosa besar, fa fi addiha khilaf bainal ulama. Maka jumlah dosa-dosa besar itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Apa saja sih dosa-dosa besar? Nah, kalau tadi apa saja sih dosa-dosa kecil? Ya, nggak bisa kita hitung banyak. Nah sekarang apa apa saja sih dosa-dosa besar? Khilaf, bainal ulama ada perselisihan di tengah-tengah para ulama. Apa saja dosa-dosa besar itu? Dan berapa jumlahnya? Ya, khilaf, ada perselisihan. Faba'duhum qala sab'un. Sebagian mereka berkata dosa-dosa besar itu ada tujuh. Wakala ba'duhum dan sebagian yang lain berkata sab'ata asyar ada tujuh belas. Wabaduhum kal dan sebagian para ulama mereka mengatakan sab'un ada tujuh puluh. Ya. Wakala qala ba'duhum sittu mi'atin. Dan sebagian yang lain mengatakan dosa-dosa besar itu ada enam ratus bentuk dosa besar khilaf para ulama ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan eh, uh, 70, ada yang mengatakan 600. Khilaf. Wa ahsanul aqwal annaha mahdudatun ta'rif. dan pendapat yang paling baik, yang paling bagus ya. Yang paling tepat adalah bahwasannya dosa-dosa besar itu mahdudatun bitta'rif. Mahdudah. Apa terdefinisikan ya, dengan satu definisi. jadi jika dia masuk dalam kategori definisi itu, maka dia masuk dosa besar, itu maksudnya. mahdudah terdefinisikan atau terbatasi dengan definisi sehingga jika dosa masuk dalam definisi tersebut maka dia masuk dalam kategori dosa besar walaysat mahsuratan bi'adadin dan dosa besar itu bukan terbatas dengan jumlah tetapi terbatas dengan tadi definisi ya. Bukan dengan jumlah ada sekian puluh, sekian ratus Bukan Bukan dengan itu ya. Pembatasan dosa-dosa besar bukan dengan itu Tetapi dengan definisi ya. Atau pengertian Atau makna Apa makna dosa besar? Nah itu dia qad arrafahal ulama bita'rifatin kathirah dan para ulama telah mendefinisikan dosa besar ini dengan definisi-definisi yang banyak. Nah, wa ajma'uha maqalahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan definisi yang lebih uh, apa ini? lebih mencakup. Kesemuanya adalah apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang makna kabirah, dosa besar. Apa kata beliau? Al-kabiratu dosa besar adalah, perhatikan ini, pentingnya. Ma fihi haddun fid dunya. Dosa besar adalah dosa yang padanya ada hukuman had di dunia. Atau padanya ada ancaman di akhirat. Atau padanya ada penyebutan murka Allah terhadap pelakunya au ghadabun au la'nu sahibiha atau padanya terdapat penyebutan laknat untuk pelaku dosa tersebut au nafyul iman anhu atau padanya terdapat akibat e, penafian keimanan dari pelaku dosa tersebut. Mahfum ya? jadi dosa besar adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah dosa yang padanya ada hukuman had di dunia ini atau padanya ada ancaman di akhirat nanti atau padanya ada penyebutan murka Allah ya terhadap pelakunya atau padanya ada penyebutan laknat untuk pelakunya ya, atau padanya ada penyebutan penafian keimanan dari pelakunya. Mafhum bisa difahami? Nah, ini definisi dosa besar. Ya. Nah, dosa yang padanya ada hukuman had di dunia. Ya. Seperti apa contohnya? Zina, ya, mencuri, minum khamr ya ini semua ada hukuman hadnya nah. baik baik itu dicambuk atau dirajam ya dan seterusnya atau dipotong tangan ini semua hukuman had membunuh ya dosa besar karena ada hukuman hadnya nyawa dibayar dengan nyawa atau ada ancaman di akhirat ya Misalkan dalam suatu hadis barang siapa yang melakukan ini dan itu ya, maka eh, dia akan disiksa di dalam neraka. Ada ancaman siksa. Berarti berarti apa? Dosa itu dosa be, besar. Man kadzdzaba alaiya muta'ammidan falyatabawwa mak'adahu minan mar Ini contoh. Barang siapa yang berdusta atas namaku kata Rasulullah SAW maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ini ancaman. Berarti berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah dosa dosa besar. Dan kiaskan ke dosa-dosa yang lain yang padanya ada ancaman ya, di akhirat baik ancaman siksa, adab atau yang lainnya maka itu adalah dosa besar. Atau tadi ada hukuman had yang harus dia diterima ketika di dunia, maka itu adalah dosa besar. al ghadabun atau padanya ada penyebutan murka Allah. Nah. Apa contohnya? Dosa yang padanya Allah murka kepada pelakunya. Wa alaihi ghadabun minallah. Nah, ya. Ada yang masih ingat dosa apa itu? dan atasnya murka dari Allah. Al-muhim. Au sahibiha atau ada penyebutan la'anat untuk pelakunya. Ya. La'anallah man ghayyara manarul ard misalkan. Allah melaknat orang-orang yang uh, merubah ya batas-batas tanah. tanahnya di atau batas tanahnya di nah merubah rubah ya. supaya tanah milik dia lebih luas ya. kebetulan pemilik tanah yang ada di sampingnya di luar eh, apa ini pulau misalkan orang jauh nggak pernah ditengok misalkan kebunnya akhirnya dia semenang-menang memindahkan batas misalkan la'anallah man ghayyara manal ard La'anallah man awa muhdisan. Ya. Allah melaknat orang-orang yang membantu orang yang muhdis. Ya. Orang yang muhdis di sini di sini bisa berarti uh, ahlul bid'ah ya, yang suka melakukan atau membuat perkara-perkara yang diada ya. Bisa juga muhdis, muhdis di sini adalah orang yang uh, suka apa ini? Naam e, Membela orang yang jahat Yang mestinya dia dihukum dengan hukuman had ya, Tapi dia bela nah, Supaya tidak ditegakkan hukuman had ya, Supaya tidak ditegakkan hukum hukum syariat Atau tentang dosa apa? Isbal. Ya. dosa isbal. ini juga dosa besar, ya. Dosa besar ya isbal. Jangan main-main. Kenapa? Karena ada penyebutan apa? Hmm? Ada ancaman. Nah. Apa ancamannya? Hah? Nah. Apa-apa yang ada di bawah mata kaki ya, Itu finar di dalam neraka Itu di dalam neraka Ini ancaman Ada lagi ancaman yang lain. Empat ancaman disebutkan dalam satu hadis. Apa? Allah tidak akan berbicara dengannya. Ya. Apa lagi? Hmm? Hah? Allah tidak akan melihatnya. Nah. La yang turu ilaihim. Apa lagi? Hah? Ada empat ancaman disebutkan dalam satu hadis bagi orang yang naam musbil, ya, bagi orang yang isbal. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, yang padanya disebutkan laknat bagi pelakunya. Semua dosa yang padanya ada laknat bagi pelakunya maka dosa tersebut adalah dosa besar. Ya. Au iman an atau penafian keimanan dari pelakunya. Ya. Nah, orang yang melakukan dosa tersebut, misalkan dikatakan naam orang yang tidak beriman misalkan ya. atau yang semisalnya yang padanya ada penyebut penyebutan nafyul iman penafian keimanan dari pelakunya maka dosa tersebut adalah dosa besar ini definisi dosa besar yang paling ajma ya. paling lengkap ya. paling naam e, mencakup ya. semua jenis dosa-dosa besar ma fihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw ghadabun aw la'nu sahibiha aw nafyul imani anhu. Nah, baik ini makna dosa besar. Nah. Ada pun dosa kecil yang selain itu. Ya. Dosa yang padanya nggak ada hukuman had, nggak ada ancaman di akhirat, Enggak ada penyebutan murka dari Allah Enggak ada e, penyebutan laknat untuk pelakunya Dan tidak ada e, penyebutan penafian keimanan dari pelakunya Selain itu Yang tidak masuk dalam definisi dosa besar ini Maka dia masuk dalam kategori dosa Dosa kecil Nah Taib ikhwani rahimani wa Selesai dari faedah yang ketiga masih ada tersisa satu dua tiga empat enam Masih ada kira-kira sembilan lagi faedah Yang disebutkan oleh Syekh Abdullah al Basam, rahimahullahu taala yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya باذنillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.